Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniya li ridha ta'ala ridha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala man wa salafuna salihun wa ala man wa bi shaykhina wa murabbi ruhina qudwatuna ila Allah قد بجميع المقام أبي الحسن الشاذلي وعلى من ولا حبيب محمد لطفي بن علي وعلى من وسيدي الشيخ محمد أرواني وسيدي الشيخ شبيب وعلى من الحبيب الشيخ بن عبد القادر السكاب من حوائج الدنيا الآخرة بسر الفاتحة يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي, ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب يا ربي ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا رب ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصله وسهل ما قد تعوق يا ربي, ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا, يا ربي, ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق يا, يا ربي, ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي توساق يا, يا ربي, ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توساق يا, يا ربي, ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتاه يا عليم يا معين يا الله يا نور يا مبين يا الله يا فتاه يا عليم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتاه يا عليم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتاح يا عليم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا فتى يا عليم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتى يا عليم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتى يا عليم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتى يا عليم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتى يا عليم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتاح يا يا أليم يا معين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Para hadirin wal hadirat lan pendengar Al Hidayah FM Injang menika mengke kita bahas sesuatu ingkang medal saking pembahasan kitab ingkang biasane kula waos. Niki mengke kula badhe ngiyataken pinten-pinten pemahaman yang timbul dari tradisi yang telah disampaikan, dikukuhkan, didirikan oleh para ulama-ulama kita mengenai pripun supados tiang-tiang sing sampun sedo niku pikantuk rahmat sangking Allah. Nanti kita akan berbicara panjang lebar. Nanti kitab yang saya baca tidak dari satu kitab. Saya juga membawa tahqiqul amel fima yanfa'ul mayyit minal amal. Karanganipun As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Mangke ugi kula badhe maosaken pinten-pinten hasil keputusan musyawarah e, utawi bahsul masail para-para kiai ingkang ngurusi bahas mengenai budaya-budaya kita. Keranten pada dasarnya perkembangan yang terjadi di masyarakat kata rencang-rencang yang ingkang lapor bilih pengajian satu pagi itu kata ingkang menanti-nanti untuk mendengar hal-hal yang sudah mengikat erat di masyarakat. Karena memang roto-roto nggih sing mirengke pengawasan kula nggih bangsa-bangsa awak-awak dhewe niki. Kami berusaha untuk memperdengarkan kepada panjenengan Studio mengenai hal-hal sing dadosaken manah kita tambah dinten tambah mantep mantepipun. Kula mboten pateken, mboten peduli urusan wong ora setuju. Apalagi kita sebagai orang Islam harus paham bahwa Rasul mengatakan ikhtilaful ummah rahmah. Perbedaan pendapat di dalam umat ini adalah rahmat. Dan perlu panjenengan ngertosi beda itu dalam urusan furuk, tidak dalam usulnya. Qur'ane tetap ngakoni Qur'ane ya Qur'aniku. Hadise yo ya tetap ngakoni gur furuknya. Cabangnya daripada pemahaman pemahaman dari usul tadi. Contohnya Rasul mengatakan layak yaqdhil qadhi wa huwa ghadbanun qadhi hakim ora kena mutusi sebuah hukum kalau dia dalam keadaan muring-muring Nah niki iki wonten sing maknane wis muring-muring ya muring-muring tok. Liyane muring-muring ya oleh. Nah nek cara aimah kita benten-benten wonten sing dipadake makna muring-muring ora kena hakim mutusi dalam keadaan ngempet luwe nulih banget arep mutusi aja sebab mengke tidak objektif kepengin ndang rampung urusane wis pokoke lindang lindang lindang gara-gara luwe utawa ngempet pipis ngarep mutusi kudu nguyuh nek-nekan lah khawatir nek dadi akik akhire kudu lindang mutusi. Aja meneh kok ngempet nikah. Ha wis. Lima menit kemudian Pak Hakim mau dinikahkan. Wah, iku nek mutusi apa-apa wis wae beng beng beng beng rampung ngono. Bayangno nikah. Halo lho. Nah, ngoten Iku namine pemahaman yang berbeda dari usul. Jadi nanti kita juga akan mendengar hadis yang dinilai oleh para-para ulama yang akan saya sampaikan ini ya menjadikan yang lain tidak sama. Karena apa? Karena penilaian itu tadi. Yang pertama akan kami sampaikan konon di tempat asal saya. Unggulan ini memang wajah kota dados Asalnya memang wong kota. <laughs> kota Kudus. Kudus niku cepu ngulon sak remuke lah engko tekan. Sampai Kudus dulu ada sunan yang bernama Ja'far Sadiq. Kalau menurut versinya Maulana Al-Habib Lutfi, Imam Syekh Ja'far Sadiq niku putranipun Raden Rahmatillah Sunan Ampel. Nek menurut versi umum Sunan Kudus niku putrane Sayyid Utsman Haji. Lah sing bener pripun benjing nek pun sedo ketemu lo tanglet mawet. Jane jenengan KTP-ne pundi? Ngono. Dulu Sunan Kudus pernah mengadakan acara bagaimana untuk orang-orang non-Islam itu bisa bersatu lalu mendengar. Bayangke jenengan ojo bayangke saiki. Zaman riyen wong Hindu, Buddha, dinamisme, animisme, misme-misme-misme yang lain semua bercampur aduk dan mengatakan benar semua. Sunan Kudus hadir ke Kudus membawa ilmu yang bukan hanya ngerti ngalal ke ngerti ngaromke. Ngarani iki neraka, iki syirik mboten. Kok umpama namung modal ngoten tok, ngapuntene mawon. Mboten mungkin sakit berhasil kados ngeten iki. Seperti sekarang ini saya pernah mendapat cerita dari guru kita Al Habib Syekh bin Abdul Qadir Segaf Syekh Hisam Kabani niku termasuk Syekh Nazim gurunipun kalau di Amerika sana sering mengadakan acara sing mengke corone kaya Sunan Kudus niki. Karena ada di daerah yang memang non Islam, bahkan memusuhi Islam, bahkan suudon terhadap Islam. Akhirnya mengadakan acara-acara sing isine niku mengke kumpulan ana wong Kristen ana wong Protestan ana wong Katolik ana wong Islam bareng-bareng untuk berbicara sesuatu yang umum mengke nek rampung terus dijak dikir bareng-bareng sampai ana sing do nangis ya yes, pokoknya kembali kepada hal yang dasar dalam yang dibahas mereka-mereka saat ini niku sesuatu yang mendasar yang kalau Anda bisa menjawab hal ini kebahagiaan panjenengan tentu akan menjadi lebih sempurna. Pertanyaannya ya tentang untuk apa kita hidup? Jadi tujuan hidup diomong mangke terus ngalor ngidul apalagi orang-orang seperti Syekh Hisham Kabani yang bisa menyentuh pengendikane sampai kerelung relung-relung hati yang apalagi beliau seorang mursyid tariqah naqsyabandiyah haqqaniyah di mana seorang mursyid itu berbicaranya bukan hanya untuk porsi akal tapi porsi hati dan bahkan sampai porsi ruhani. Jadi ojo gumun nek bar sangka pengajian Syekh Hisam walaupun beda agama mereka pulang dalam keadaan Islam. Nah dulu Sunan Kudus ngoten pernah suatu ketika ngawontenaken hajatan mitoni. Ada waktu niku wong Islam, wong Buddha, wong Hindu diundang di depan masjid Sunan Kudus itu masjid Masjidil Aqsa namanya disiapkan namanya jeding kobok jadi sebuah tempat wadah kotak ngeten sing <coughs> orang yang masuk ke masjid disyaratkan untuk resik-resik lah awake tangane karo sikile ora ngerti wudhu pokoke resik-resik tapi rata-rata karena syarat itu maka ndak mau akhirnya Sunan Kudus piye ki supaya mau Besoknya diundang lagi tanpa syarat untuk membasuh kaki, tanpa syarat untuk membasuh. Masalahnya wong zaman biar niku banyu niku iso dibis-ibis. Ngono mawon nek cara bahasa niku kuatir mengko nek banyu iku mengandung sesuatu ngono Akhirnya karena tidak ada syarat itu mereka datang atas nama tonggo wong dijak mangan-mangan kan gitu. Nah, kula jenengan iki sangger undangan snack rodok gedhe. <laughs> Ora mangat ya meriang. Lampun pun setelah sampai di depan Sunan Kudus mereka disuguhkan sesuatu yang menyarik yaitu cerita-cerita sing wong Hindu diceritakno bahwa dalam Islam ada surah namanya Al-Baqarah di yang dimana Sunan Kudus sebelumnya sudah mengatakan santri-santri niku kula larang nyembelih sapi wong teng Quran niku mawon wonten surah namine surah Al-Baqarah niku surah sapi. Di mana ini sudah masuk ke relung-relung pemikiran orang Hindu yang dulu seudan sama wong Islam, wah wong ku nek karo karena sapi niku nek carane wong Hindu disebut sebagai lembu andini, kendaraannya betoro Guru. Nah, iki nek ngantek dipateni loro ati diceritakno bangsa ngoten niku sing kira-kira menarik perhatian orang-orang Hindu. Begitu pula setelah cerita niku sudah sangat maksimum Sunan Kudus mengatakan niki benjing mawon kula teruske ning sarate benjing nggih nek badhe mriki niku nggih monggo do sareng-sareng wisuh mriku pun kula siapaken nggen wudu. Diatur sedemikian rupa sampai saat niki wonten tempat wudunipun Sunan Kudus teng ngajeng nika ada delapan pancurat. Lah niku menyinggung perasaan orang-orang Buddha nek wong Buddha niku wonten pemahaman namine asta sangi kamarga. Nah itu isine mengenai jalan berlipat delapan sing itu adalah merupakan diambil simbol-simbolnya sing sing penting niku ngajarno sesuatu tentang dasar bahwa wong Islam niku seneng sesuci, seneng awak resik, Nanti disinggung seperti itu supados purun, akhiripun purun saestu. Dan intine lambat laun umat-umat kudus menjadi wong-wong Islam sampai sekarang. Islam menjadi hidup, menjadi mengakar karena dikenalkannya lewat budaya, saudara-saudara. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di mana budaya niku berpotensi tidak perlu pembenaran secara rasio. Sing nomor kali budaya niku adalah sebuah hal yang cepat berkembangnya. Yang ketiga, budaya niku bisa bertahan awet. Sing nomor sekawan mengakar dan betapa diperhatikan budaya itu bagi orang-orang Jawa pada khususnya Bahkan mereka enggan untuk meninggalkan budaya tadi. Kenapa? Karena kuatir nek engko ninggalno budaya niku rata-rata dadi gremengane wong akeh. Lah iki wong-wong Jawa mentingno budaya daripada agama. Wis nek urusan bab nikah ngono mawon sampai sakniki walaupun salah ya tetep dibenerno. Jane sing jenenge pernikahan mereka kan mengusung budayanya dibandingkan agama nih. Dalam agama ada walimah. Walimah niku upacara yang dilakukan untuk seneng-seneng mangan-mangan kanggo wong sing rampung nikahe, rampung akate. Nggih, halo. Halo. Sebab nih mangan-mangan nalika pas akad niku boten walimah namine. Boten walimatul urus. Halo? Lah niku namine nek boten keliru walimatul hizak nek boten lentu namine. Lah tapi bu, men, akhirnya menangke budayane. Mereka senengane pokok mangane. Tapi nuansa agamanya menjadi hilang karena apa? Karena dipenting no budaya nih, maka penting ngurusi budaya penting. Yo ya tetap kumpul-kumpul yo ya mangan-mangan neng sayang. Lanang waduk, nggo katok cekak ngoten niku jeh umum. Karena apa? Karena mereka lebih memperlihat napa memperhatikan budaya tadi. Lah niki mengke diangen-angen sareng-sareng bagaimanakah budaya yang berkembang di dalam para ulama khususnya wong-wong Jawa niki dipandang dari agama kita. Halo halo. Paham nggih? Niki wonten sebuah gambaran. Niki hasil takriroh daripada para ulama-ulama kita yang mengikuti basul Masail mengenai budaya yang mengakar di masyarakat mengenai nitung dino, metang puluh dino, nyatus dino, nyewu dino, ngeholi sak teruse. Apakah itu termasuk mengada-ada? Mboten. Itu ada dunungnya, ono tujuane. Sing dasar utamanya dipun dawuhaken dipun sampaikan oleh Imam As-Suyuti. Ada sebagian pula riwayat dari Imam Tawus terkait hal tersebut. Imam Tawus niku seorang tabiin, mangke kula terangke. Kolot, kolot malah. Kolat Tawusu. Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Fakanu yastahibuna ayyut'imu anhum tilkal ayam. Imam Tawus berkata, seseorang meninggal dunia itu mendapat ujian dari Allah nong jero kubure niku selama tujuh hari. Ki dieling-eling. Kula jenengan aja dianggap lho niki kan sing dawuh mboten Rasulullah. Ya mengke mang, mang rungokno sing tenanan. Dununge iku piye? Akan mendapat ujian yuftanu nafi kuburim sab'an tujuh hari. Wakila nih malaikat sapa pangeranmu, sapa nabimu, ndi kiblatmu, apa panutanmu, sapa sedulurmu niku saben bar subuh lan sadurunge maghrib. Nek ra ngandel mati yo. Ya, buktekno, wis ora usah angel-angel. Wis ora usah tak watuk. Oleh karena itu seyukyanya lah luwe apike bagi mereka yang masih hidup panjenengan-panjenengan sing isih urip-urip memberikan an yut'imu anhum memberikan jamuan-jamuan untuk sodakoh bagi yang telah wafat selama tujuh hari untuk ujian tersebut. Jadi jenengan sing urip ayo nek sing duwe kekuatan kanggo sodako ngapunten mawon. Mang panjenengan ayo nindakno Doni ngetokno sodako seperti yang pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi ketika saat ibn Ubadah matur sama Rasul ya Rasul ibu kulo sedo menawi kulo ngamal saya napa manfaatkan manfaatkan ke ibu kulo oh manfaat akhirnya beliau duduk sumur sedekah kanti hasil sumure mantun niku matur ya Rasul sumur niki kula niatno kangge ibu kulo niku Rasulullah nampi riwayat Muslim. Dan kata riwayat-riwayat sana sing intine nek jenengan keluargane niku sing sedo gelem sodako, wong sing mati niku oleh barokai Baik, sih nek ngene iki mang rungokno sing tenanan. Menurut as Muhammad Al-Maliki niki sing sing sakit kula aturke gambarane ngono mawon. Gambarane haram mengadakan sodakoh karena ada orang mati itu alasannya nomor siji ini tak kumpul sopeng ini nomor siji makanan yang disuguhkan itu diambil dari tirkah harta tinggalan mayit dan mayit masih ada hutang niku haram hukumnya durung dilunasi sik durung dunung utange niku sepiro kira-kira cukup apa ora bondo sing ditinggalno. Niku mboten kenging no sangka tirkah. Walaupun wonten bahasanipun sanes yang mengatakan boleh diambil dari tirta kalau ada wasiat. Dan bahkan menurut Imam Maliki atau madhab Malikiyah ya mawon mboten Imam Maliki, madhab Maliki adat yang berlaku itu dieling-eling iki Rungokno sing tenanan, hukumnya sama dengan wasiat. Yang penting kurang dari sepertiga bondo tinggalane mayit. Nek kira-kira lebih dari bondo mayite sepertiga mayit, nik apa napa lebih dari sepertiga bondone mayit, maka mboten pikantuk. Niku nek menurut madhab Maliki maka ada beberapa hal lah sing sakit kula aturke. Nggih, dieling-eling. Sing nomor kalih mboten ngene ngadakan sedekah-sedekahan nek nganekno pitung dina, nelung dina sakteruse kalau ada ahli mayit yang mahjur aleh. Rungokno niku saudara-saudara. Contone mahjur aleh iku apa mahjur aleh iku apa to, Pak? Wong sing dipun cegah ing dalem nasarupna bondone. Contoh Siti mati. Ninggalke anak, anake ijah cilik. Anak ijah cilik niki anak lanang pamane. Jane oleh bagian asobah, oleh bagian sangka harta warisan wau. Lah krana ijah cilik niki anak durung saged nasarupna mutusna bab bondo donyane mboten kenging jadi nek sampean nganakno acara mitung dino eling-eling nek kapan sing mati ku anak cilik aja dijipukno sangka duwite iku. Sakniki tenggene masyarakat sisteme gotong royong nek tenggen kula. Ora dijipukno sangka bondo tinggalan, tapi nek sore ibu-ibu mara nggawa panganan. Engko panganane iku digawe ngormati nek bengi. Eling-eling. Tapi nek dijipuk langsung sangka duwite sing mati sedangkan ijen duwe anak-anak sing cilik boten kenging haram. Nek dijipuk duit niku. Karena apa? Krana iki ijeh ana hak hake anak niku sedangkan anak niku durung iso mutusi. Sing nomor tiga, ahli waris tidak ada di tempat. Boten kenging. Nomor empat, ada orang yang tidak diketahui kerelaannya. Kira-kira ana ahli waris sing lila apa ora nek duwite sangka tinggalane wong sing mati iku dijipuk kanggo nitung dina, nelung dina sak teruse. Ya. Mudeng napa mboten? Lah, pun diangen-angen melih ingkang kepengin kula aturaken dari yang disampaikan oleh Imam Tawus itu dipun nilai ya, dalam beberapa hasil bahsul masail disampaikan niki kula wasna mawon asar Asar niku kaulus sahabah yang diriwayatkan oleh Tawus hukumnya sama dengan hadis marfu mursal dan sanatnya sampai pada tabiin sehingga menurut Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki riwayat Imam Tawus niki dapat dijadikan pijakan secara mutlak jadi nek ana wong takon niki menurut liyane Imam Syafi'i, apa hukume nganakno acara nganti pitung dino sebab riwayat Imam Tawus langsung ngoten niku kenging sebab dianggap itu pijakan yang sudah mutlak kenging-kenging mawon. Tapi nek menurut Imam Syafi'i iki ora usah tak wacakno arabe. Menurut Imam Syafi'i bahwa untuk menjadikan hujah ini iki Arab didadekno dalil dari riwayat Imam Tawus ini harus ada dalil pendukung. Nggih, harus ada dalil pendukung. Iki kanggo ngati nih Imam Syafi'i ngoten. Dadi nek cukup gunakno asar songko Imam Tawus niki walaupun niki dikeluarkan oleh Imam Ahmad lan Imam Abu Noem, Tetap dianggap niki lemah oleh Imam Syafi'i kudu ana pendukung dari kan napa dalil-dalil yang lain. Lah alhamdulillah eh wonten saudara-saudara wal hadirin wal hadirat mustamiin mustamiat. Napa niku? Diriwayatkan oleh Imam Mujahid dan Ubaid ibn Umar. Hadisnya ngeten. An Ubaid ibn Umar qala yuftanu rajulani mu'minun wa munafikun Fa'amal mu'min fayuftanu sab'an wa amal munafik fayuftanu arba'ina sobahan. Songko Ubed ibn Umar bahwasanya ono model wong loro nok juru alam kubur sing difitnah sing di, sing diparingi soal kalih Allah. Nomor siji wong mukmin iku pitung dino disoali. ditakoni no alam kubure pitung dino. wis anggar pitung dino ben ditangleti kok saged jawab beres lah nek wong munafik patang puluh dino Nek wong kafir boten disebutno teng beriki. Lah hak dawuh niki sing disampaikan dening Imam Imam Ubaid ibn Umar ini menjadi penguat daripada dawuhipun Imam Tawus dan bagi madhab Syafi'i itu sudah diterima. Karena apa? Sudah ada penguatnya. Intinya ngoten. Tapi intinya pun bahwasanya terakhir pilihannya Imam Nawawi ngono mawon yang melakukan ijtihad atau berpendapat bahwa dalil-dalil tadi itu benar-benar dalil yang kuat dan hal tersebut dilakukan oleh para sahabat. Lalu yang yang pokok melih panjenengan kula niki nek nganakno acara sedina mitung dina pitung dina telung dina sakteruse niku orientasi awalnya itu apa toh? inggih punika membaca bacaan bacaan nek bab sedekah wis cetha mau rasa tak intipno memilih membaca bacaan bacaan sing mengke tak wacakno melih sangka beberapa hasil takrirah yang lain yang dimana Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Ad-Darami Wan Nasai saking sahabat Ibnu Abbas ngandikan man aana ala mayyitin bi qiraatin wa dzikrin istaujaballahu lahu jannah sapa wonge sing nulungi mayit kanthi macaake Quran utawa zikir tiang wau sing gelem macake mendapat napa istaujaballah wonge dipastikan besok bakal mlebu swarga dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari dua arah sing mata ya oleh ganjaran, sing diwacake jelas dalile niku wau. Perlune napa? Diwacake zikir supaya Allah maringi bebungah ringan umpama ditakoni saged jawab. Wis niku sing kepengin kula aturake mengenai hal yang berurusan kalih napa wau? Kalih napa wau? Sawabul qiraah. Lah, Kulo tegasno melih niki karanganipun Sayyid Muhammad Al-Maliki mengenai pemahaman-pemahaman para a'immah kita sing sakniki dadi masalahke nok masyarakat. Ning kula ya ora patheken monggo arep masalahno ora masalah. Anda men mengatakan seperti itu, mungkin Anda punya dalil, kami ya podo-podo melakukan itu ya duwe dalil. Podo-podo duwe dalile, ojo ruwet. <coughs> Wah, iki suarane menyiksa. Ojo ru, ruwet. Aja ruwet itu maksudnya piye? Ya wis ora usah anu lah, wis pokoke podo duwe dalile, ayo podo mlakune, Ku nek wis tekan akhirat kira-kira cepet ndi sing mlebu surga, ngono mawon. Ana wong seneng tahlilan karo wong tuane orang genah kuwi akeh. Ana wong akeh wong sing ora seneng tahlilan karo wong tuane apik ya akeh. Ayo maca. Ya intine ya awak dhewe iki ora sah rumangsa luwih apik. Ning nek kula seneng tahlilan sebab seneke lancar saudara-saudara. Jadi iku yang pokok. Ora sah dawa takoni Pak Dullah sampean kok seneng tahlilan nah kok ora ngono piye wong pitung dina semblehno wedhus halo niku nek teng desa kula lho dene dite iku dijipuk sangka harta bon napa tirkae mayit sedangkan kono ana mahjur aleh ijen duwe anak cilik sing durung iso nasarupna bondo haram ya aja dilakoni Sing salah iku nek iku budaya karena saking diperhatikannya, karena saking dianggepe, akhirnya wal kedual wis pokok segara cara dihalalkan, mboten kenging. Nek memang niku bondo tinggalane mayit sing memang randi utang, orang duwe anak cilik, wis bener-bener kabeh ahli walis serido cetha kabeh setuju, oke, okay. aja meneh nyembelih wedhus, kebo ora masalah sapi wolulas ra masalah. aku tak melu moro. Ning desa kula ngoten modele, ana sing disembelihno kebo, ana sing disembelihno wedhus. Ning akhirnya dadi malah salahe napa nganggep iku wajib. Wah nek ora tak wedhus anu wedhus aku digremengi tangga. Lah iki minal penyakiti sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan standar budaya itu harus dibalik norenggone tujuan budaya itu diadakan. Budaya itu diadakan untuk mengenalkan dasar-dasar agama. Contohnya wau, ana wong nikah, dianakno walimah resepsi. Resepsi iku dasare agama. Dene ana wong anak resepsi malah nulayani agama. Lho iku minal kamblengi Makanya tulunglah nek nek acara nikah-nikah niku surasa ngundang-undang sing aneh-aneh malah medeni wong niku. Arep maringi pangestu moro malah katoke tipis. Halo halo. Bar ngono sing moro ndefese mbiyen. Wes. Bar niku salaman. Eh, tekan ngomah ya kepruk-keprukan karo bojone. Kowe ndek mau karo pacarmu mbiyen kok mbok lirak-lirik ngono, kowe menyesal ngono ambek aku ngono. ngono. kok cipik-cipik ngono, ngono ngono kuwi barang. Masalahe ya ora waras niku. Ngenekno walimah ya aja ngono, aulim walau bisatin. Tujuane walimah niku kanggo nyelametno tingkah dhahire sampean nikah iku supaya ora digremengi wong akeh bahwa sampean iku wis nikah. Ngono lho. Ku terus nyembelih wedhus sak mampune. Habib Ali Al-Habsyi nalika nikah niku namung tumbas seprapat wedhus mendo damel resepsinan. Mengke diundangno kanca-kancane sing dodoyan wak wedhus ya mangan iwake, sing ora doyan ya balunge. Paham? Monggo kita dahar sedaya-sedaya klotak. <laughs> Untune copot. Bon, di antara yang menjadi masalah niku onten ayat nok juru Al-Qur'an sing isine iku seolah-olah nentang adanya usahane wong urip kanggo wong mati. Lah, lalu bagaimana menurut ulama dalam menyikapi ayat tersebut? Lah, nopo ayate? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Suaranya kaya Muammar pas, pas ketisen. Wa an lil insani illa ma sa'a. Iki maknane tidak ada yang memanfaat kepada manusia kecuali apa yang telah diupayakannya. Nah, ini ayat yang juga dua lil ngaror ngidul bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwa sa'remukmu remukmu tahlilan orang tekan. orang ngerti nek wau dalile orang tekan manfaat kanggo sing moco. Mudeng. Nah, orang ngandel ya mati yo. Di sini dikatakan Said Muhammad fadhahiru hadhil ayah yufidu nafyan tifa'il mayyit bi ayyi syai'in ba'da mauti. Dohirnya ayat ini memberi faedah bahwa tidak ada manfaat bagi mayit apapun setelah matinya kecuali li'annau ma asbatalahu illa ma sa'afihi. Kecuali apa yang telah dia lu lakukan dulu ketika hidup. Sedangkan wa mahallu sa'yihi huwa dunya. Nggon panggonan dia usaha iku sing dimaksud non dito Pak, non donya. Lah terus berarti kan ora oleh to Pak tahlilan ora oleh ndak, anu ora oleh ndak, ora oleh ndak, ora oleh ndak. Ndande ndande ndande ndande. Talkin ya ora manfaat de. Cinadani ya ora manfaat de. Mangke kula kupas sithik-sithik walaupun pernate kula terangke. Mangke ada saya punya argumen ahlus sunnah yang mendapat sambutan dari Sayyidi Syekh uh, eh, Kiai Hanan Maksum. Nah nanti ada keterangan sing gampang nono mawon. Nah, iki sampean mudeng yang ngono masalah ya sepi meneh ngaji karo wong sing pengen arep dagang wis pokoke dagange lancar dul ngono wis. Mengrungokno ya ngono ora ya ngono. Aku ora pengen dadi modin kok dul ngono. Ya wis Ning kula yakin niki didengar oleh para pendengar Al-Hidayah FM yang semoga dengan pendengaran mereka kita mendapatkan hidayah bersama-sama. Syukur-syukur nikah oleh Mbak Siti Hidayah. Amin ah, kaya yo ya, rebutan karo aku yo ya menang aku ndek. <laughs> Iki sing toha ora wani amin. Amin piye wong mburine diawasi. Lakin hunaka ora kowe ya. Lakin hunaka nususun ukhra. Tasabbatat intifa'uhu bighairi sa'yih. Eh kok tasabbatat atau bahasanya keliru. Lakin hunaka nususun ukhra tusbitu intifa'ahu bighairi sa'yih. Ha iki ana karokat ya rada lucu kok ada nas-nas yang lain yang menetapkan ngamale wong isih urip ataupun ngamale wong mati. Ada selain daripada amale wong mati sing nalika urip itu itu manfaati. Jadi selain apa sing biyen dilakoni ketika hidup itu manfaati kuwata sangat niku wis rasa apa. contohnya apa? Sadurunge mengke kula terangke wa khususan al munas al munsifin min aimmati salafiyah wabil khusus pemahaman-pemahaman dari wong-wong sing sampun deleh manahipun kanthi ilmu sing pun nektek sing saestu dari aimmah kita di antaranipun Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah lagi sing biasa dadi dalil wa Ibnul Qayyim di mana alladzi fahimul ayah hadzal fahma as-sahih asbatu intifa'al mayyit bi amalihi wa amali ghairihi wa bayyanu ma'nal ayah wa taufiq bainaha wa bainan nusul ukhra nusus al ukhra al waridah fi hadzal mawdu mereka-mereka para ulama ini memahami ayat ini tetapi mereka menetapkan adanya manfaatnya ngamale wong liya atau amalnya orang lain bagi orang mati setelah kematian orang tersebut. Bahkan menurut Imam atau Syekh Fakhruddin Usman Ibn Ali Az-Zailai, ini ulama-ulama kita, di dalam kitab syarahnya, yaitu Kanzud Daqa'iq Fi Haji Alal Ghairi, kita leng-leng, nek nggone bab nerangake haji ngadekno wong liya. Ting mriki diterangake wa amma qauluhu ta'ala adapun om pengendikane Allah wa alaisa lil insani illa ma sa'a faqad qala Ibnu Abbas ayat niki didhawuhna Ibnu Abbas ulama sing ahli bab tafsir Quran di zaman Rasul ingkang Podo-podo maca ayat iki. Tetapi beliau memberi pemahaman bahwa inna mansuhoh ayat wa alai salil insan ini dinasah hukume, dibusak hukume, tidak dilakukan hukumnya sebab apa? Diganti dengan ayat apa? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' Ayat niki maknane ngene wong-wong sing padha iman lan wong-wong lan wong-wong sing mengikuti wong-wong kang iman ya iku rupane anak-anake putra-putrane kanthi kanthi nindakake iman sing temen niku besok nong akhirate dikumpulno dipethukno karo bapak-bapake dan tidak mengurangi tidak men, mereka tidak mendapatkan pengurangan dari amal mereka sendiri-sendiri sedikit pun Maksudipun ngeten, Kang. Jadi wong niku nek kapan iman, duwe anak jo ya iman. Niku besok umpama bapak embien wali gedhe, anake iman ngono tok mawon. Niku besok dikumpulno bareng nok sijine pangkat. Walaupun ngamale anake niku mboten padha persis karo amal bapake. Halo? Makanya nek sampean ketemu karo wong soleh, duwe putra, iku wong putrane wong soleh iku mang mulyaake sebab teng mriku niku wonten janjine Allah, besok asal niku matine dalam keadaan iman dikumpulno karo bapak-bapake. Lah dadi ayat wa alaisa salil insani illa nih niku dinasah saka ayat niku. Artine usahane bapake sing luwih katimbang usahane anak niku dadekno anake oleh manfaat umpama bapake lek oleh kelas VIP nok swarga anake besok katut nok VIP halo nah, kira-kira niku wau usahane anak napa usahane bapak usahane bapak ning manfaati ring anak Berarti selain yang dilakukan anak, ada manfaatnya, ada amal lain yang bisa dimanfaatkan. Nopo niku? Ya ini diantara ayatnya. Eh, bahkan wonten melih ulama yang memberi pemahaman ayat wa salil insan niki khosoh bi kaumi Musa wa Ibrahim khusus untuk kaumnya Nabi Musa dan kaumnya Nabi Ibrahim saudara-saudara. Wis ta intine intine ngono mawon. Gampangane wonten para ulama-ulama kita sing nek memahami ayat niki ora kok memutus kemungkinan amale wong liya atau amalnya orang yang masih hidup tidak mungkin bermanfaat karena dianggap apa yang ditemukan wong mati ya cukup namung usahane dewi-dewi. Halo. Halo halo. Halo. Nah, ya Nah terus mulai diterangkan wakilalai salahu illa sa'yuh lakin sa'yuhu qad yakunu musyarati asbabi taksiril ikhwan wa tahsi wal terus bita apa iki tulisannya hilang nih hatta sara mimman tanfa'u syafa'atu syafi'in wa amma qaulun nabi idza mata fala yadullu ala ing ingqita'i amali ghairi nah, sak terusipun intine ngeten Nek saking pemahaman ulama yang lain bahwasanya anane uwong kang dieling-eling mati bar niku ana tanggane mara dulure mara anake mara kumpul bareng-bareng nah lilno itu sebenarnya ya amal eh napa usahane wong mati biyen jadi kalau dikatakan wong mati ora oleh manfaat kecuali usahane. Lah anane tahlilan niku ya usahane wong mati diet. Apa niku? Nalika urip ngatah-ngatahno kancan, koncone delalah waras-waras ahli ibadah, akhire wonge mati koncone do kumpul, dongakno, mancakno tahlil, iku ya usahane anake yo ngono, anake nahlilno bareng-bareng ngetokno sedekah, ngentak ne, apa nekakno tanggane, kanca-kancane. Itu yo ya hasil usahane sebab napa? Anane anak niku iso nahlilno sebab yen dididik. Halo. Umat. Yes ya ngene iki bab kuburan ya ngono. Ini tak terangno bab bagaimana cara mendapatkan uang cepet. <laughs> ngono langsung melolok abe. Lah terus nopo Pak? Maling. <laughs> Ada lu? wis eh, mugi mawon ya aja. Nah, teng beriku keterangan-keterangan tadi kita dicekel sing telal, sing terus meleh. Terus meleh, Pak. Idza matabnu adama ing qata'a amaluhu. Wah, ini yang biasa digawa ngalor ngidul ngantek mumet sak dunyo. Kalau ada anaknya adab, lah sampean anaknya Adam bapak Pak Tukijo? Sinten mawon putrane Nabi A. Maka putuslah amalnya kecuali tiga. Yang pertama sodakoh jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Niki dianggap pokoknya telu kita til. Eh ngaji lah gak tekan kono nih pak ini. Kalimat itu bukan menunjukkan telu tok niku mboten, tapi warubbama taqarrara ulima annahu la hasra fi hadil khisal asalas li anna mafhum al adad ghairu hujjah kalau dikatakan iki lo dalile telu kata-kata telu itu bukan dalil yang memutuskan kemungkinan tidak ada amal yang lain selain telu itu sebab nopo sebab kanjeng nabi niku memberikan kata-kata tiga tadi isih ngendika liyane sing liyane iku ya perlu sampean kalih kula jenengan angen-angen apa liyane niku la summa attala'ahu Allah ala zaid ketika kanjeng Nabi mengatakan tiga itu lalu Allah memberitahukan kepada Rasul tentang lainnya Napa? Di antarane qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Majah saking Abi Hurairah ki dieling-eling inna mimma yulhikul mu'mina min amalihi wa hasanati ba'da mautih. Di antara hal-hal yang bakal tepung ketemu berkait mengalir kepada wong iman sing wis mm, sing wis sedo yaitu ilman nasyarohu ilmu yang telah disampaikannya dua waladan solihan tarokahu anak soleh yang ditinggalkannya tiga mushafan warotahu mushaf Al-Quran yang diwariskannya mudeng duit-duit turu masjid dalam masjidnya orang di Quran terus tuku Quran didon dokok nak masjid kono niku besok manfaat kanggo nih. Karena biasanya wong nek sing haji ning masjid Nabawi nopo Mekah niku wonten dodol Quran nok njaba. Wakaf Quran, Quran wakaf, wakaf, wakaf. bangsa ngonten niku. Lah sampean tumbas, sampean dokok nok masjid, engko disetempel wakaf, jebret. Lah niku sak matine jenengan asal niku jadi digunakno manfaat. Wa masjidan panahu, masjid yang didirikannya, wa baitan libnis sabil. Terus yang ngarepe iki ngapurane Quran kita kitab kula niki masalahe napa? al fotokopi niku lho. jadi ono sing ilang separo Arab iki arep tak waca wadi lho. Wa libni sabil banahu ngoten mawon. Omah sing didirikan untuk nopo Ibnu Sabil. Wah, ya Allah. Wingi putrane guru kula Al Habib Husain namine rawuh teken kula. Tanglet sanding kula niku wonten omah sing boten Dul. Ini rumahnya siapa? Oh, miliknya tonggo, Bib. Ndak dihuni, ndak tukunan. Lah untuk apa, Bib? Dibangun untuk ngormati tamu-tamu. Oh, omah sing dibangun khusus kanggo Ibnu Sabil, wong-wong sing lewat. Umpamono, wah, niku kok ditinggal mati, Masya Allah. Ikulah sing bakal manfaati. Wasodakotan lan sedekah sing akhrajaha min malihi sing ditokno songko bondoni nalika sehate wahayatihi talhaku min ba'di mauti. Lah kabeh iku mau bakal kumpul wonge nalika wonge wis dadi mati saudara-saudara. Nggih, dadi ing kota amaluhu niku aja dianggep liyane niku mboten. Terus melih dipun akan melih dening Ibnu Abil Izzi fi syarhil akidah at-tahawiyah. ne ono wong dalil, idza matabnu adama. Bahwa wong mati niku wis anu namung telutok tok iku sing manfaat. Fa innahu lam yakul inqata'a intifa'u. Kanjeng Nabi ngendikane pedhot ngamale, mak mboten mendikan pedhot manfaat ngamale. Artinya piye? Wa innama akhbaru angin kita ya'malihi wa amma amalu ghairi huwa li amili fa in wahabahu lahu wasala ilai thawaba amalul amil la thawaba amalu huwa wa hadza kadan yufil insan min ghairihi fatab nah, sak terusipun. Intine ngeten. Nek menurut Ibnu Abil Izzi fi Syarhil Aqidah atau Hawiyah bener. Anane wong amal iku sebenarnya manfaat amalnya. Itu untuk pribadi orang yang mengamalkannya. Jadi kulo sampean jeurip. Umpomo aku iki ngajar nongel ngeten niki. iku manfaat aku ngajar iku kanggo aku tok. Sebab aku sing ngajar, sing ngandel wae. Ning manfaate ngamal ngajar kula niki kan terserah kula. Umpama ngeten niki tak niati, niat ingsun ngajar, muga-muga Allah maringi ganjarane ngajar kula niki termasuk kula tujukno kangge wong tuwa kalih kula simbah-simbah kula umpama mbah kula kan pun seda. Kula niatno ya terserah kula wong kula sing gadah ngamal. Kula nggih sing gadah manfaate amal. Jadi mboten medhot kemungkinan nek ono wong mati ijeh iso oleh terus akibat wong urip sing mikirno untuk amal sing dilakukan ditujokno uga kanggo wong sing mati saudara-saudara. Mangkane Ibnu napa wonten teng Sabilul Idikar Habib Abdullah nyebutno hadis sing dipun dawuhake napa? Laulal ahya lahalakatil amwat. Andekan wong mati Ora ana wong urip mateng saudara-saudara. Mateng wis. Ajur. Lah niki ada beberapa hasil mm, napa takrirahnya napa niki sangka pondok dek wingi kula mampir wonten teng Lirboyo. Ada sebuah bahasa sing niki terakhir sebab ngurusi bab mayit kurang eh, limang menit ngono mawat mengenai Kemarin saya menerangkan bahwa nek ana kuburan sing didirikan nok kuburan umum boten kenging dibangun. Ya kan ngeten. Kecuali nggone tiang soleh. Lah niki kula pikantuk ibarah sing nerangno wong soleh ki sapa. Kan ngeten, Dek wingi kan kula terangno, nek ana wong mati ora kena dibangun kuburane, nek nok nggon kuburan umum. Bahkan nek cara Imam Nawawi kudu dirusak niku bangunane kecuali melih Imam Maliki utawa madhab Malikiyah yang memperbolehkan sebagai petanda tok kena dibangun ning supaya kanggo mbedakno iki kuburane Yusiti, iki kuburane Yumarni, iki kuburane Yusutoyo, iki kuburane Kang Bambang ngoten niku. Niku nek cara madhab Malik, tapi nek cara madhab Syafi'i boten kenging napa melih Imam Nawawi tanpa ada khilaf Nek ana kuburan, nek nggon kuburan umum, wonge wong biasa mboten wong soleh. Tidak boleh dibangun. Lah iki sing kepengin kula aturno, lah wong soleh iki sapa Pak apa sing jenenge Kang Solikin? Halo? Halo? Lah wong soleh niku kriteriane hamba Allah yang konsisten memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak sesama. Nek ana wong mati kok wonge wong model ngene iku ngibadahe luar biasa. Hebat mikirno sesama. Lah iki kena kuburane dibangun. Di sini dikatakan wa qauluhu wonten teng kitab ibon Imam Nawawi juz 3 sahifah 438. Kowe kok apal dul ana tulisane saudara-saudara. Wa qauluhu wa ala ibadillahi sholihin. Sing jengene ibadillah sholihin niku sapa niki? Teng mriki diterangno. Al ibad jam'u abdin. Rawaina anil Ustad Abil Qasim Al-Kushairi fi syir risalati qala sami'tu Aba Ali Ad-Daqqaq yaqul laisa syai'un ashraf min al-ubudiyah wala ismun atamma lil mu'minin minal wasfi bil ubudiyah walihada qala ila angkol wasolihuna wong soleh niku jamu soleh qala Abu Ishaq Az-Zajjad wa sahibul Matalik yaitu alqaim bima alaihi min hukukillah wa hukuki ibadih wong soleh niku wong sing matine wong nalika uripe matine kanthi cara uripe niku wong apik karo Allah apik karo sesama niku kenging para kiai makane makome Mbah Sirot makome Mbah Umar, makome Habib Umar napa sangga wis tak jebutno kabeh lah supaya sampean gelem ziarah makome Kiai Ageng Henis, makome Habib Alwi, makome Habib Anis bin Alwi, makome Habib Ahmad bin An, bin Alwi, makome siti Hasan Minhajul Abidin, makome siti Hasan Mukmin, makome Mbah Kiai Ilham, makome Mbah Kiai Sirot, makome Mbah Kiai Idris makome Mbah Kiai Daris, makome Mbah Kiai Sofawi, Mbah Kiai Asfari, Mbah Kiai Umar, Mbah Kiai Abdul Manan, Mbah Kiai Syafi'i, Mbah Kiai Mursidi, kiai-kiai sing teng Solo dirikan minas solihin mereka. Saya tegaskan orang-orang yang berperilaku seperti mereka dirikan bangun kuburane walaupun nong pekuburan umum. Ngarep ana wong ruwet, arwet. Ya wis. Ngruwet tok diurusi. Halo? Ki ngapuntene sisan tak tahkikno supaya mantepno lho. Mudeng nggih, aja maido. Lah wong saleh lah nek nek kowe dhewe piye, Pak? Nek ngarani wong berarti kabeh sing digedhekno iku khusnudzon wae wong saleh ya aja ngaya wara. Aja ngaya wae wara minimum wong soleh niku nek mati akeh wong susah iku wong soleh ngono mawon nek wong mati kok akeh wong lega <laughs> sapa sing mati tukijan alhamdulillah ya Allah mati iku alamat ora wong saleh Terus tradisi azan saat penguburan mayat boleh-boleh saja. Ning yo kathah sing mung mestani nek niku mboten sunnah, mboten kegolong tapi kelebu nang dawe kala Rasulullah diriwayatkan Imam Tobroni Rasul dawuhaken idza adzana fi qaryatin Allah min adzabi dzalikal yaum. Hari itu juga kalau ada orang adzan di salah satu penduduk, Allah memberikan aman sangka adzabe. Jadi karpe wong wong mati kok diadani supaya pas dina supaya mboten di Adab kalih Allah Subhanahu wa taala. Tapi menurut riwayat tenggene kitab Tuhfatur Rohbah, lam annahu la yusannul adzan inda dukhulil qabri khilafan liman qala bi sunniyatihi qiyasan li khuruji minad dunya ala dukhuli fiha. Alal ala dukulihi fiha. Jadi nek ana mestani ana wong ora ana ora sunah ya ana pendapate, sing ngandani sunah ya ana niku dikiasno karo nek wongi pertama kali lahir nang donya diadani berarti nek metu saka donya ya diadani. dalika yahsunul khatmu kama yahsunut taqdim. sunut Ngoten nggih. Terus meleh nek mengenai bab e, mentalkin mayit itu dipun dipun gambaraken dipun kuwataken nyun ngapunten yunsiduhu eh musik sik wa isnaduhu salih waqad qawwahu adhiya fi ahkami Imam Adhiya termasuk melih Imam Imam At-Tabrani dan beberapa imam yang lain mengatakan bahwa dalil mengenai Bahkan Ibnu Hajar Al Asqalani tak cetak memiliki terakhir bab mayit, Ibnu Hajar Al Asqalani mensunahkan tentang adanya budaya talkin mayit. Fadilai apa? Ting beriki bah, ting beriki fadilai disebut no. Wayakulu intolik bina mayuk iduna indaman lukina hujatuhu. Hujatahu. Fadilai niku mungkar nangkir mayit napa malaikat sing arep nakoni niku sing siji ngomong, "Ayo Kang balik Kang balik Kang, balik Kang Kang mungkar." Apa kir nangkir? Ha wong ki wis disoale wis dingehi jawaban kok mosok awak dhewe arep takok meneh ora kanggo balik balik dah balik dah bocorno iki bocorno iki niku. Ayo dilaporno ring gone HAM ning gone HAM mboten niku. Lah intine ngoten dene jaman sakniki ana sing ora seneng bab napa wau? Bab napa wau? Bab nalkin yos ya, karena iku mau melanggar HAM. Melanggar HAM. Sebab apa? Wong ana soal kok dibocor ke. Lah terus terakhir mengenai ikra'u yasin ala mautakum menurut Sayyid Muhammad Al-Maliki teng mriki dibahasakno. Kata-kata mautakum niku al-murad al-mayyit alladzi faraqat huruhu wa hamalahu 'alal muhtadir qaulun bila dalil. Dipun dawuhno Imam Muhib At-Tabari bahwa yang dimaksud mayat di situ adalah wong sing bener-bener wis mati, bukan kok wong sing arep mati. Nek wong nek memahami bahwa itu wong sing arep mati justru niku kaulun bila dalil, kaul sing tanpa ada dalil. Justru sing paling pas menurut Imam Poro Aimah kita termasuk Muhib At-Tabari dawuhake napa? Sing dimaksud bacakan Yasin kepada mautakum adalah wong-wong sing wis jelas nih. Berarti wis iku perintahe Kanjeng Nabi. Iki terakhir terserah Arab sampean gugu ya monggo, boten nggih boten napa-napa. Habib Abdullah memberi motivasi, barang siapa yang ketika dia hidup gelem mikirno wong sing mati, besok nek wonge mati dipikirno karo wong sing urip. Mendakaro dzikira, manasya nusya. Sing eling dielingi, sing lali dilalekke. Cekap semanten wabillahi taufik wal hidayah. Selamat meninggal dunia. Mboten ngeten niku. Ya maksudnya umpama sedo niku wis insyaallah angger sampean mirengno al hidayah niki berarti jenengan sudah membudayakan anak-anak engko dikandani Engko nek jeh lali yo ya njaluk rekamane Al Hidayah mriki. Ngono mau ning yo mbayar.